Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Pelajaran yang terakhir kita ambil adalah mengenai syarah daripada ungkapan yang pertama yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah taala, "Abda'u bil hamdi musalliyan 'ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Kemudian penjelasan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengenai bahwasanya nah fikum kalau seandainya muallif yaitu al-Imam Al-Baiquni mengawali mandumah beliau dengan bismillahirrahmanirrahim, niscaya itu yang aula. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Cuman kalau seandainya dia mengawali dengan alhamdulillah misalkan, nah barakallahu fikum sebagaimana Na'am barakallahu fikum. Eh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam Al-Qur'an Allah taala juga kadang nah barakallahu fikum menyebutkan dalam ayat-ayat yang banyak diawali ada sebuah surat dengan apa? Setelah bismillahirrahmanirrahim dengan alhamdulillah. Eh, alhamdulillah fatiris samawati wal ard ila akhirnya. Eh, kemudian juga Rasulullah dan juga para sahabatnya ketika berkhutbah innal hamdalillah dan hamdalah juga. Kemudian kemarin perbedaan antara alhamd wal madah. Perbedaannya apa, Akhfauzan Naam al-mah naam alhamdu barakallahu fikum wasfu al-mahmud bil kamal ma'al mahabba wa ta'zim. Itu mensifati zat yang dipuji dengan kesempurnaan naam namun diiringi bersamaan dengan apa? rasa cinta dan pengagungan. Itu namanya alhamdu. Yang ini tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah apa? Al-madhu. Kalau al-madhu wasfu al-mamduhi bil kamal bi ghairi mahabbah buat ta'zim. Paham ya? Bi ghairi mahabbah, na'am buat ta'zim. Artinya adalah mensifati zat yang dipuji dengan sebuah kesempurnaan tapi tanpa diiringi dengan apa? Tanpa diiringi rasa cinta dan pengagungan. Mohon salah ya. Nah, kemudian pembagian berikutnya mengenai apa? Mengenai solawat. Eh? Kalau seandainya ada solawat, sallallahu alaihi wasallam, nah ada solawat misalkan, nah doa Eh, dari seorang hamba, Allah shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad misalkan. Nah, kalau salawat tersebut munculnya dari hamba untuk Nabi Muhammad SAW adalah apa kemarin? Permintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nah dengan sebuah pujian agar diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Eh, sana. Nah, barakallahu fikum meminta sebuah sanjungan atau pujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk nah barakallahu fikum untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun kalau yang bersolawat adalah Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya barakallahu fikum atau yang semisalnya, maknanya apa kemarin? Maknanya adalah pujian dan sanjungan yang Allah telah berikan di hadapan apa? makhluk-makhluk penduduk langit. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Eh, ya, Allah taala alaih fil malail a'la. Naam itu. Itu kemarin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Maksudnya adalah apa? Nah, memberikan sanjungan, pujian nah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan makhluk-makhluk yang di atas atau yang di atas langit. Nah, kita lanjutkan pembahasan berikutnya barakallahu fikum halaman ke-12. Fasahihu wal qaulul awal Pendapat yang sahih adalah pendapat yang pertama, wa huwa yaitu anna salatallahi bahwasanya salawat Allah Subhanahu wa taala, doa Allah Subhanahu wa taala ala abdi untuk hambanya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Nah, yaitu sanjungan Allah swt atau pujian Allah swt untuk nabi atau untuk hamba tersebut fil mala'il a'la di hadapan apa? Di hadapan na'am barakallahu fikum penduduk langit. Paham ya? Paham belum ini? Ya na'am barakallahu fikum itu yang sahih. Berikutnya, wa Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Adapun ucapan Al-Imam al Baykuni Naam rahimah taala Muhammadun khairin nabiyyin ursila. Ya, Muhammad adalah adalah sebaik-baik nabi yang diutus. Apa maknanya kita lihat? Muhammad huwa ismun min asma'in nabi. Ya, Muhammad itu adalah salah satu salah satu nama daripada nama-nama nabi. Nabi siapa? Ya nabi kita, penutup para nabi. Naam. Wa qad Allah taala ismaini min asma'in nabi sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim wa Ahmad wa Muhammad. Perhatikan. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dua nama daripada nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an dengan dua nama. Apa itu? Ahmad dan Muhammad. Adapun lafaz Ahmad tidak disebutkan kecuali dalam satu surat saja. Surat apa? Surat As-Saff. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian lafaz Muhammad di dalam Al-Qur'an cuma terletak berapa tempat? Empat tempat saja. Pada surat apa? Surat Muhammad Ayat yang kedua, kemudian surat Al-Ahzab di akhir-akhir itu, kemudian surat apa? Al-Fath, ayat yang terakhir, kemudian surat Al-Imran. Paham ya? Dalam surat Al-Imran. Ali Imran apa lafaznya Al-Imran itu? Eh, wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi qad khalat min qablihi rusul. Naam itu. Paham ya? Kemudian kalau dalam surat Ahzab, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kemudian dalam surat Al-Fatah apa? Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Nah, kalau dalam surat Muhammad Bima ala Muhammad itu. Lafadznya itu, itu potongannya ya. Saya dilihat ini ya, ayat kedua. Nah, barakallahu fikum. Nah. Jadi, lafaz Muhammad ini barakallahu fikum dalam Al-Qur'an disebutkan cuma pada empat tempat saja. Paham, ya? paham ya? Pada surat Muhammad tadi, kemudian pada surat apa? Ahzab, Nah, di akhir-akhir itu kemudian pada surat Ali Imran, kemudian dalam surat apa? Nah, Muhammad. Surat Al-Fatih. Kalau dalam saf itu Ahmad. Paham ya? Nah, jadi empat tempat itu penyebutan Muhammad. Kalau Ahmad pada surat saf saja. Paham surat itu ya? Aywa na'am barakallahu fikum. Amma Ahmadu faqad dzakarahu naqlan an Isa alaihi salatu wassalam. Adapun nama Ahmad sungguh Nah, barakallahu fikum ya, telah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala penukilannya tentang atau tentang ketika menyebutkan tentang Isa alaihissalam. Wa qad ikhtara Isa dzalik. Dan sungguh, nah barakallahu fikum. Naam, eh, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala eh, barakallahu fikum nah menyebutkan atau dalam artian Nabi Isa memilih hal tersebut. Paham ya? Maksudnya Nabi Isa kan menyebutkan dalam dalam surat As-Saff itu bahwasanya akan datang setelahnya nanti apa? Hah? nabi yang namanya adalah Ahmad. Terus makna dalam itu. Paham ya? Dalam artian dalam artian dalam Al-Qur'an disebutkan nama seperti itu eh, barakallahu fikum. Nah, bahwasanya akan datang nabi setelahnya nanti namanya Ahmad. Nah, barakallahu fikum itu. Nah, apa itu lafadznya? Wa id qala Isa bin Maryam, wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israil, ini Rasulullah ilaikum, ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Nah, datang setelahku nanti namanya adalah Ahmad. Yaitu maksudnya adalah Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu. Naam. Berikutnya perhatikan di situ. Imma li'annahu lam yuhi ilaihi illa bidzalik. Bisa jadi, nah barakallahu fikum waktu itu tidak diwahyukan kepadanya kecuali hal tersebut. Naam, Nabi Isa kenapa memilih nah barakallahu fikum eh, Ahmad tadi? Wa imma li'annahu yadullu 'ala tafdil. Atau bisa jadi apa? Bisa jadi karena menunjukkan tafdil. Ahmad af'al menunjukkan sifat tafdil enggak? Bentuk isim tafdil. Nah, bahwasanya kedudukannya itu lebih tinggi gitu loh. Fa inna Ahmad ismu tafdil. Karena sungguhnya lafaz Ahmad itu adalah isim tafdil, isim yang fungsinya apa? Nah, menunjukkan apa? Perbandingan. Ya dulu alam syarakah bersiada menunjukkan apa? Sama-sama memiliki sifat tersebut tapi ada tambahannya ziyadah. Seperti contohnya Muhammadun akbar min amrin. Muhammad lebih besar daripada Amr. Apakah Amr tidak besar? Amr juga besar, cuman ada ziyadah tambahannya, lebih besar. Eh, apakah Muhammad tidak apakah Amr tidak apakah Amr tidak besar? Besar, cuman Muhammad lebih besar daripada Amr. Paham belum itu? Isim tabdil. Contohnya Muhammadun akbaru min amrin. Muhammad itu lebih besar daripada Amr. Tapi apakah Amr enggak besar? Besar juga, cuman Muhammad lebih besar. Ya dulu ala musyarakah musyarakah fisifah wa ziyadah. Paham ya? Yang menunjukkan atas musyarakah kebersamaan dalam dalam sifat dan ada tambahannya. Paham ya? Ada lebihnya. Perbandingan. Perhatian ini, fa inna Ahmad ism tafdhil bil asl. Karena Ahmad, lafaz Ahmad tersebut adalah ism tafdhil pada asalnya. Kama taqul, sebagaimana engkau ucapkan fulanun Ahmadun nas fulan adalah apa? Adalah manusia yang paling mulia. Paham ya? Atau manusia yang paling terpuji. Fa khataba nam bani Israil liyubayyana kamalah. Kemudian di sini barakallahu fikum nam eh, Nabi Isa alaihissalam mengajak bicara siapa? Bani Israel. Israel itu siapa Israel? Yakub alaihissalam. Keturunan Nabi Yakub alaihissalam ini diajak bicara Nabi Isa alaihissalam bahwasanya akan datang nabi setelahnya nanti namanya siapa? Ahmad. Liubayyana kamalah untuk menjelaskan kesempurnaan nabi tersebut. Paham belum? Ayo na'am barakallahu fikum. Amma Muhammadun fa huwa ismu maf'ul, ismu maf'ul min hamidahu. Manam. Adapun Muhammad itu adalah ismu maf'ul dari apa? Dari lafaz hamidahu. Paham ya? Naam, Mahmud. Ya kan? Ayo barakallahu fikum. itu Muhammad jadi Yuhamidu, tahmidan muhammidin muhammadun. Isim maf'ul enggak? Ayo hamada yuhammidu tahmidan muhammid muhammad. Paham belum? Isim maf'ul. Dari, dari kata lafaz hamadahu. Walakin al-aqrab anna Allah taala auha ilaihi bidzalika. Namun pendapat yang dekat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nah, mewahyukan kepadanya nah bidzalika eh, dengan nah barakallahu fikum lafaz tersebut babain dikarenakan dua sebab huma yaitu pertama likay yubayyana li bani Israil anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa ahmadun nas wa afdaluhum. Perhatikan ini. Agar Nabi Isa Alaihi Salam menjelaskan kepada Bani Israel, menjelaskan kepada Bani Israel bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling terpuji. Manusia yang paling terpuji dan manusia yang paling terbaik wa afdaluhum dan paling afdal. Paham belum ini fungsinya? Nah, sehingga dalam surat As-Saff itu kan Nabi Isa mengajak bicara siapa? Bani Israel. Paham ya? Sesungguhnya aku rasul yang diutus untuk kalian. Tapi sebutkan lagi setelahnya apa? Akan datang nabi setelahku namanya Ahmad. Paham belum ini? Ewanam. Yang kedua, likai yabtali Bani Israel wa yamtahinuhum. Eh, fungsinya apa? Fungsinya fungsinya Nabi Isa alaihissalam menguji Eh, memberikan ujian kepada Bani Israel dan juga mengetes mereka. Wadalika kenapa? Kau oh, dites, kau oh, diuji? Wadalika yang demikian itu karena li'anan nasara dikatakan nasara qalu mereka mengatakan innal ladzi basyarana bihi Isa huwa Ahmad. Nah, Eh, bahwasannya yang telah dikabarkan kepada kita eh, Nabi Isa alaihissalam adalah adalah Ahmad. Walladzi ja'a lil Arab huwa Muhammad. Eh, wah ini perhatikan ini. Eh, karena mereka meyakini seperti ini. Yang dikabarkan Nabi Isa alaihissalam yang turun setelahnya siapa? Namanya Ahmad. Sedangkan Nabi yang datang ke Arab siapa? Muhammad. Jadi mereka membedakan itu loh antara Ahmad dengan Muhammad. Perhatikan ini. Gayanya nih, gayanya berarti gaya bicaranya lihat ini. Gaya bicaranya orang Bani Israel ini. Nah, sesungguhnya yang dikabarkan kepada kami oleh Nabi Isa adalah Ahmad. Kami yang datang akan datang nanti setelah Nabi Isa itu Ahmad. Sedangkan yang datang kepada Arab, orang Arab adalah Muhammad katanya. Paham ya? Wa Ahmad gharu Muhammad katanya. Sedangkan Ahmad itu bukan Muhammad. Ahmad lain, Muhammad lain. Paham belum ini? Ya wa. Fa inna Ahmad lam ya'ti nabat. Dan sesungguhnya barakallahu fikum, na'am Ahmad eh, lam ya'ti ba'd. Tidak akan datang lagi setelahnya. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Ya, setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi katanya. Nah, barakallahu fikum. Naam. Wa haula'i qala Allah fihim. Mereka orang-orang Bani Israel Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang mengenai mereka fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha minhu eh, maka ada pun orang-orang yang dalam hati mereka ada penyelewengan nah barakallahu fikum maka barakallahu fikum nam mereka akan apa akan mengikuti perkara-perkara yang masih samar di hadapan mereka paham itu ya perkara yang masih tersamarkan di situ barakallahu fikum nam penyelewengan nah kalau hatinya ada penyelewengan ketergelinciran, dia ngikuti perkara-perkara yang tidak jelas itu loh. Mutasyabih. Karena karena dalam Al-Qur'an barakallahu fikum ada yang namanya muhkam, ada yang namanya mutasyabih. Muhkam itu bagaimana muhkam itu? Muhkam itu yang zahir bayin, yang jelas nampak gamblang enggak perlu penjelasan orang paham itu loh. Tapi mutasyabih itu yang apa? Yang sebagian orang mengetahuinya, sebagian lain tidak tahu. Jadi mutasyabih nisbi. Paham ya? Perkara yang tidak diketahui tapi nisbi. Nisbi itu bagaimana? Dinisbahkan kepada sebagian orang enggak tahu, tapi dinisbahkan kepada ahli tafsir, orang yang pandai dalam menafsirkan Al-Qur'an tahu enggak? Tahu, itu di antaranya. Cuman di sana ada yang namanya mutasyabih mutlak. Eh, ada perkara yang samar tidak diketahui secara mutlak yaitu seperti apa? Al-huruf al-muqatta'ah. Huruf-huruf yang putus itu. Alif lam mim, ta sin. Kemudian apa? Eh, toha, nun, qaf. Itu ada tahu artinya? Tidak ada yang tahu. al tafsir pun enggak tahu. Menunjukkan bahasanya itu mutasyabih mutlak di situ. Paham ya? Adapun ayat-ayat yang lain yang sebagian orang tidak mengetahuinya, sebagiannya tahu itu namanya mutasyabih nisbi. Paham ya? Kesamarannya itu nisbi. Nisbi itu maksudnya bagaimana? Dinisbahkan kepada sebagian orang, orang nggak tahu. Tapi dinisbahkan kepada sebagian yang lainnya ahli tafsir, mereka tahu tafsirannya. Paham soalnya ya? Nah, barakallahu fikum oleh karena itu Allah Taala berfirman, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi." Dan tidak ada yang mengetahui tafsirannya kecuali Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Jadi ahli tafsir. Paham soalnya ya? Ewana eh, na barakallahu fikum. yang kita ambil barakallahu fikum bahwasanya orang-orang yang orang-orang Bani Israel na barakallahu fikum Nah mereka keyakinan seperti ini. Dalam Al-Quran itu yang dikabarkan kepada Nabi Isa, Nabi Isa mengkabarkan kepada kita itu namanya Ahmad. Sedangkan Nabi yang turun kepada orang Arab itu namanya Muhammad. Ahmad itu bukan Muhammad itu loh. Kita katakan itu keliru. Yang benar apa yang benar? Yang benar Nabi Muhammad itu namanya istilah lainnya juga Ahmad. Paham ya? Dan juga memiliki nama-nama yang lain selain itu.